yang akan kita sampaikan Pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang rukun iman yang keempat yaitu beriman kepada rasul-rasul Allah swt. Ar-rusul adalah jamak dari rasulun yang artinya adalah utusan. Rasulullah adalah utusan-utusan Allah SWT kepada manusia dan mereka membawa risalah membawa syariat dari Allah SWT dan syariat tersebut berisi perintah-perintah Allah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala berisi berita-berita kabar-kabar yang telah lalu maupun yang akan datang dan juga berisi tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Barang siapa yang mentaati para rasul Maka pada hakikatnya dia telah mentaati Allah Dan barang siapa yang bermaksiat kepada para rasul Maka dia telah bermaksiat kepada Allah SWT Wa Rasul yuti'ir rasulah faqad Allah Dan barang siapa Yang taat kepada rasul Maka sungguh dia telah taat kepada Allah karena para nabi dan juga rasul mereka hanyalah sekedar sebagai penyampai, sebagai utusan dan yang mereka bawa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah, larangan, berita-berita gaib dan juga tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul berbeda dengan Nabi Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat Di antara pendapat-pendapat para ulama bahwasanya Rasul Ini pengertiannya lain dengan Nabi Dalilnya banyak di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul dan juga seorang nabi illa idza tamanna Al qasyaitan fi umniyatih Di dalam ayat ini Allah SWT membedakan antara rasul dengan nabi Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul dan juga seorang nabi Allah bedakan di dalam satu ayat antara seorang rasul dengan seorang nabi. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj ketika Mi'raj diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Dhar radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, kam wafa'u 'iddatil anbiya?" Ya Rasulullah, berapakah jumlah seluruh para nabi? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alf Jumlah para nabi ada 124 ribu Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alf Jumlah para nabi ada 124 ribu Ar-rusulu min dhalik 300 sata ashar jamman ghafira Di antara 124 ribu itu Yang termasuk rusul Ada 315 Di sana ada nabi Dan di sana ada rusul Dan ada sini Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah dan isnadnya disohhikan oleh sebagian ulama memberikan keterangan kepada kita bahwasanya di sana ada perbedaan antara nabi dengan rasul dan memberikan keterangan kepada kita bahwasanya jumlah para nabi ada 124 ribu dan di antara nabi tersebut yang berpangkat sebagai Rasul ada 315 dan para ulama berbeda pendapat tentang apa perbedaan antara Nabi dan juga Rasul ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya Nabi diberikan wahyu akan tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan risalah tersebut Adapun Rasul Maka diberikan wahyu Dan diperintah untuk menyampaikan Kepada umatnya Ini adalah pendapat sebagian ulama Baik zaman dulu Maupun di zaman sekarang Ada yang mengatakan demikian Namun kalau kita melihat dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW Ternyata definisi yang demikian Adalah definisi yang kurang benar Yang mengatakan bahasanya para nabi Adalah diberi wahyu Dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah Karena Allah SWT berfirman di dalam ayat yang tadi kita sebutkan wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin menunjukkan bahwasanya keduanya yaitu nabi dan juga rasul sama-sama diutus dan maksud diutus adalah untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala maksud diutus adalah untuk menyampaikan menunjukkan bahwa saya seorang nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Di dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW diangkat ke langit ketika Mi'raj beliau mengatakan uridat alayyal umamu diperlihatkan kepadaku umat-umat faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahd wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad diperlihatkan kepadaku umat-umat sebelumku maka aku melihat seorang nabi dan bersamanya beberapa orang yaitu beberapa orang pengikut dan seorang nabi dan bersamanya seorang pengikut atau dua orang pengikut dan aku melihat seorang nabi dan dia tidak mengikut, tidak memiliki pengikut sama sekali menunjukkan bahasanya mereka para anbiya juga diperintahkan untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang dianut oleh sebagian ulama tentang perbedaan antara nabi dan rasul bahwasanya rasul mereka diutus dengan membawa syariat yang baru. Adapun nabi maka tugasnya adalah untuk melanjutkan syariat sebelumnya. Ini yang dipilih oleh sebagian ulama bahwasanya para rasul datang dengan membawa syariat yang baru. Adapun para nabi maka tugas mereka adalah melanjutkan syariat sebelumnya. Ini adalah perbedaan antara rasul dengan nabi. Oleh karena itu Nabi Yahya Nabi Zakaria Maka mereka adalah termasuk ambiya Karena mereka adalah melanjutkan syariatnya Nabi Musa AS Diutus kepada Bani Israel Dan Rasul yang pertama Adalah Nabi Nuh AS Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika manusia di padang mahsyar setelah mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam meminta supaya Nabi Adam alaihissalam memberikan syafaat kepada manusia saat itu maka Nabi Adam alaihissalam uzur dan menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Nuh Kemudian mereka mengatakan, "Ya Nuh, anta awalur rusul ila ahlil ard Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama untuk penduduk bumi. Padahal sebelum Nabi Nuh AS ada Adam. Tapi di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Menunjukkan adanya perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Jadi Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Cara beriman dengan ar-rusul yaitu Rasul-Rasul Allah swt dilakukan dengan beberapa cara Atau di sana ada beberapa perkara Yang termasuk tuntutan dari keimanan kita kepada para Rasul Yang pertama Adalah meyakini bahwasanya Kenabian dan juga kerasulan adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala kenabian dan juga kerasulan adalah pilihan dari Allah semata bukan diusahakan artinya dengan cara memperbanyak ibadah atau dengan cara tertentu untuk mendapatkan kenabian dan juga kerasulan bukan demikian tapi kenabian dan kerasulan adalah pilihan semata dari Allah swt. wa bukan karena warisan, bukan karena akal, atau bukan karena diusahakan dengan cara bersemedi, bertapa, atau dengan cara-cara yang lain. Kenabian dan kerasulan adalah pilihan semata-mata dari Allah SWT. wa taala. Allah berfirman, "Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah SWT telah memilih para rasul dari kalangan malaikat dan juga dari manusia. Allah mengatakan yastofi, Artinya adalah yakhtar yaitu memilih. Kemudian yang kedua di antara beriman kepada para rasul adalah beriman bahwasanya para rasul adalah manusia yang paling sempurna baik fisiknya maupun akhlaknya dan juga nasabnya para nabi dan juga rasul fisik mereka paling sempurna di antara manusia yang lain dan akhlak mereka paling sempurna di antara manusia yang lain demikian pula nasabnya adalah nasab yang paling tinggi di antara kaumnya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati para rasulnya di dalam Al-Qur'an dengan sifat-sifat yang baik mensifati Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur, mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang yang halim, yang awah, yang penyantun dan mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensifati Rasulullah sallallahu sebagai orang yang berada di atas akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin alim Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan juga mensifati nabi-nabi yang lain dengan sifat-sifat yang mulia menunjukkan tentang keutamaan mereka di sisi Allah swt. Di antara beriman kepada para rasul adalah meyakini bahwasanya mereka tidak pernah berdusta dan juga menyembunyikan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang mencapai tingkat yang tertinggi di dalam masalah kejujuran dan amanah di dalam menyampaikan ilmu dan juga risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Innahu lam yakun qabli nabiyyun Illa kana haqqan alaihi Ayyadulla ummatahu khayra ma ya'lamuhu lahum Wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum Sungguhnya tidak ada seorang nabi sebelumku kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia tahu. Kalau seorang nabi mengetahui sebuah kebaikan yang apabila diamalkan mendapatkan pahala yang mendekatkan seseorang ke dalam surga, maka pasti nabi tersebut akan memberitahukan kepada umatnya. Dari sejak Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir Tidak ada kebaikan yang dia sembunyikan dari umatnya Karena haqqan alaih Kewajiban dia Untuk memberitahukan kepada umatnya Kebaikan yang dia tahu Termasuk diantaranya Rasulullah SAW Beliau tidak mengetahui sebuah kebaikan Sebuah amal soleh yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah memasukkan seorang ke dalam surga kecuali sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa yundirahum syarra Dan mengingatkan mereka kejelekan yang mereka tahu kepada umatnya. Apabila seorang nabi mengetahui suatu keburukan, suatu kejelekan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala maka nabi tersebut akan memberitahukan kepada umatnya dan tidak sekali-kali menyembunyikan hal tersebut dari umatnya termasuk Rasulullah SAW apabila beliau mengetahui sebuah dosa, sebuah kejelekan, sebuah fitnah maka beliau akan beritahukan kepada umatnya dan mengingatkan mereka supaya tidak melakukan kejelekan tersebut. Di antara beriman kepada para rasul adalah meyakini bahwasanya mereka adalah manusia. Manusia seperti kita yang memiliki sifat-sifat manusia. Mereka makan, minum, bekerja, menikah, memiliki keturunan, terkadang bersalah, sakit, meninggal, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh. Mereka adalah bashar, manusia seperti kita. Bedanya para nabi dan rasul mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia mithlukum seperti kalian. Tapi bedanya yuha ilai. Yang membedakan antara aku dengan kalian bahwasanya aku diberikan wahyu. Lebih dalam masalah yang lain maka para nabi dan rasul sama dengan manusia yang lain. Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la taam wa yamshuna bil aswaq." Yang artinya wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali mereka memakan makanan seperti manusia yang lain membutuhkan makan membutuhkan minum wayamshu nafil aswak, dan mereka juga berjalan di pasar artinya para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW mereka makan seperti manusia yang lain dan mereka juga bekerja bisnis berdagang pergi ke pasar karena mereka adalah manusia biasa kemudian Allah berfirman walaqad arsalna rusulan min qablika wa lahum azwajan wa dhurriyyah dan sungguh-sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu dan kami menjadikan bagi mereka istri-istri dan juga anak-anak. Kami telah mengutus para rasul sebelummu dan kami menjadikan bagi mereka yaitu bagi para rasul istri-istri dan juga anak-anak. Nabi Adam alaihissalam memiliki istri. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut, Nabi Ibrahim Nabi Zakaria dan juga Rasulullah SAW memiliki istri menunjukkan bahasa mereka adalah manusia seperti kita wadurriyah dan juga mereka memiliki keturunan Nabi Adam memiliki keturunan Nabi Ibrahim Nabi Nuh memiliki anak Nabi Zakaria memiliki anak Nabi Muhammad SAW juga memiliki zuriyah Dan para Rasul Ada di antara mereka yang sakit Nabi Ayub AS diceritakan oleh Allah SWT bahwasanya beliau sakit Di dalam Al-Quran Dan Rasulullah SAW di akhir hayat beliau Beliau juga ditimpa sakit sebagaimana manusia yang lain juga ditimpa sakit. Para nabi dan rasul mereka juga meninggal seperti yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dan mereka pun juga akan meninggal. Dan Allah berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun dan tidaklah kami menjadikan sebelummu seorang manusia pun hidup dalam keadaan kekal apakah seandainya engkau mati kemudian mereka juga akan terus-menerus hidup menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul pun karena mereka adalah manusia biasa seperti kita, mereka juga meninggal. Termasuk diantaranya Khadir. Nabi Khadir juga meninggal seperti manusia yang lain. Dengan dalil ayat di atas. Tidaklah kami jadikan ada manusia sebelummu yang dia dalam keadaan kekal. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengabarkan pada saat itu bahwasanya tidak ada setelah 100 tahun lagi orang yang masih hidup pada hari ini. Artinya 100 tahun lagi tidak ada orang yang masih hidup dan pada saat itu hidup di zaman Rasulullah SAW ketika beliau mengucapkan ucapan ini menunjukkan bahwasanya Khadir alaihissalam sudah meninggal dan ini adalah pendapat yang benar di antara pendapat-pendapat para ulama dan di dalam sebuah ayat Allah swt mengatakan menceritakan bahwasanya setiap nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah dijanji oleh Allah swt apabila menemui Rasulullah SAW diharuskan untuk menolong Rasulullah SAW Wa id akhadallahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah Allah SWT telah mengambil janji dari para nabi apabila datang seorang rasul yaitu Muhammad SAW yang membenarkan syariat nabi-nabi sebelumnya la tu'minun nabihi wa la tansurunnah hendaklah kalian beriman dengannya dan juga menolong dia dan tidak ada riwayat bahasanya Nabi Khadir alaihissalam datang di masa Rasulullah SAW membaiat beliau hidup bersama beliau dan menolong beliau menunjukkan bahwasanya Nabi Khadir alaihissalam sudah meninggal sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Adapun hadis-hadis yang berisi bahwasanya Khadir alaihissalam masih dalam keadaan hidup di, di zaman sekarang, maka hadis-hadis tersebut tidak ada yang sahih dan sudah didoifkan oleh banyak ulama. Di antaranya adalah Ibnu Kathir rahimahullah dan beliau termasuk ulama madhab Syafi'i. Demikian pula Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk ulama madhab Syafi'i. Keduanya mengatakan dan berpendapat bahasanya Khadir sekarang sudah meninggal. Meninggal sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di antara para nabi yang mereka dibunuh. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di antara sifat orang-orang Yahudi mereka suka membunuh para nabi. Allah SWT mengatakan wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil Dan mereka orang-orang Yahudi membunuh para nabi dengan cara yang tidak hak Dan kita sudah mendengar bagaimana kisah Nabi Isa AS Yang beliau diutus kepada Bani Israel Kemudian orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh beliau Kemudian Allah SWT menyelamatkan Dan mengangkat beliau ke atas Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para nabi dan juga para rasul seperti yang lain. Mereka adalah manusia dan yang membedakan antara kita dengan mereka bahwasanya mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara beriman kepada para nabi dan rasul adalah meyakini bahwasanya mereka maksum yaitu terjaga dari dosa-dosa besar Terjaga dari dosa-dosa besar Adapun dosa-dosa yang kecil Maka menurut pendapat Yang lebih kuat Terkadang ada di antara para nabi Yang melakukan dosa-dosa kecil Namun cepat sekali mereka bertobat kepada Allah Swt dan beristighfar dan dosa tersebut tidak berkaitan tidak berkaitan dengan wahyu. Dosa tersebut tidak berkaitan dengan wahyu. Dari para nabi dan rasul mereka maksum, terjaga dari dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil maka pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat para ulama bahwasanya terkadang ada di antara nabi yang melakukan dosa kecil akan tapi cepat sekali mereka bertaubat dan bersikfar kepada Allah dan dosa tersebut tidak berkaitan dengan wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau tidak sengaja membunuh seorang Kipti dan langsung beliau sallallahu alaihi wasallam alaihi salam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun kepada Allah atas apa yang beliau lakukan faghfaralah maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau Nabi Nuh alaihi salam pernah meminta kepada Allah sesuatu yang tidak hak meminta supaya anaknya diselamatkan dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau supaya tidak meminta sesuatu kepada Allah yang tidak hak akhirnya beliau alaihi salam memohon ampun kepada Allah meminta rahmat dari Allah SWT dan Allah pun mengampuni beliau alaihissalam demikian pula Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau diutus oleh Allah SWT berdakwah kemudian beliau tidak bersabar meninggalkan meninggalkan kaumnya meninggalkan kaumnya dengan menggunakan perahu. Kemudian akhirnya Allah Swt mentakdirkan beliau dimakan oleh seekor ikan. Kemudian baru di situ beliau menyadari memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Swt dan Allah pun mengampuni dan memberikan taubat kepada beliau. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para nabi dan juga para rasul mereka terjaga dari dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa yang kecil, maka menurut pendapat yang lebih kuat bahwasanya terkadang ada sebagian nabi yang melakukan dosa kecil tersebut tetapi dengan cepat sekali mereka beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa tersebut tidak berkaitan dengan wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Di antara cara beriman kepada para nabi dan rasul adalah dilarang kita gulu berlebih-lebihan terhadap para nabi dan juga rasul. Memang mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih dari sekian banyak manusia untuk menjadi perantara utusan antara kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dilarang untuk berlebih-lebihan kepada para nabi dan rasul tersebut misalnya dengan mensifati mereka dengan sifat-sifat ketuhanan atau dengan sifat-sifat rububiyah atau mengangkat mereka di atas yang semestinya maka yang demikian itu dilarang di dalam agama kita Allah SWT mencela orang-orang Nasara yang mereka berlebihan terhadap Nabi Isa AS Allah SWT berfirman Ya ahlal kitab La taglu fi dinikum wala taqulu 'ala Allahi illal haqq innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wahai ahlul kitab janganlah kalian gulu berlebih-lebihan di dalam agama kalian dan janganlah kalian mengucapkan sesuatu atas nama Allah kecuali yang benar Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah seorang Rasulullah dan kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam dan juga roh dari Allah Swt. Allah mencela orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak dari Allah Swt. wa taala subhanahu wa ta'ala amma yasifun mengatakan bahasa Nabi Isa alaihissalam adalah putra anak dari Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian itu adalah termasuk hulu beliau adalah seorang hamba dan juga sekaligus seorang rasul artinya hamba tidak boleh disembah dan Nabi Isa AS adalah seorang Rasul Sehingga tidak boleh dihinakan Dan tidak boleh dimaksiati Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan La tutruni Kama atrati An-Nasara Ibnu Maryam Ibnu Maryam Innama ana abdun Fakulu Abdullahi wa Rasuluh Janganlah kalian berlebihan terhadap diriku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Artinya jangan sampai berlebihan hulu terhadap Rasulullah SAW mensifati beliau dengan sifat-sifat ketuhanan atau mendudukan beliau di atas kedudukannya innama ana abdun kemudian beliau mengatakan sungguhnya aku adalah hamba faqulu abdullahi wa rasuluh maka katakanlah hamba Allah dan juga rasulnya kalau kita bersaksi bahwasanya beliau adalah hamba Allah Artinya hamba seperti kita Yang namanya abdun adalah ya'bud Menyembah bukan disembah bukan diminta bukan kita berdoa kepada beliau wa rasuluhu dan beliau adalah seorang rasul artinya tidak boleh kita memaksiati beliau kewajiban kita adalah mentaati beliau dan tidak boleh kita memaksiati beliau karena beliau adalah seorang rasul kita mengatakan Abdullah seorang hamba Maksudnya kita tidak boleh mendudukkan beliau Di atas kedudukan beliau sebagai seorang hamba Dan beliau adalah seorang Rasul Maka tidak boleh kita hinakan Tidak kita angkat beliau di atas Kedudukannya sebagai manusia Dan juga tidak kita hinakan beliau Karena beliau adalah seorang Rasulullah Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sungguhnya aku adalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah dan juga rasulnya. Di antara cara beriman kepada para nabi dan rasul adalah meyakini bahwasanya para nabi dan rasul mereka bukan memiliki derajat yang sama para nabi dan rasul mereka berderajat-derajat. Derajat mereka bukan derajat yang sama. Sebagian Allah lebihkan daripada yang lain. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Mereka para rasul kami telah mengangkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain Kami utamakan sebagian mereka Di atas sebagian yang lain Menunjukkan bahasanya para nabi dan rasul Mereka bukan dalam satu derajat Sebagian lebih utama Daripada sebagian yang lain Di antara para nabi dan rasul Yang paling utama adalah Ulul azmi lima nabi yang memiliki gelar ulul azmi. Lima nabi tersebut adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima nabi ini dinamakan dengan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul dalam engkau bersabar sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan rasul-rasul. Mereka lah Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mereka tercantum di dalam sebuah ayat Syara'alakum minad dini ma wassabihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an din wa la tatafarraqu fih Disebutkan di dalam ayat ini Rasulullah SAW Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka lah yang disebut dengan ulul azmi. Dan di antara ulul azmi yang paling afdal adalah dua orang Yaitu Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW Dengan Nabi Ibrahim Dua-duanya adalah yang paling afdal Di antara para Rasul tersebut Di antara ulul azmi Rasulullah SAW bersabda Inna allaha Qad khalilan Kama ittakhadha Ibrahim khalilan Sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan aku sebagai seorang khalil Sebagai seorang kekasih Allah Sebagaimana telah menjadikan Ibrahim Sebagai kekasih Allah Dua-duanya Itu Nabi Ibrahim AS Dan juga Rasulullah SAW adalah khalilullah Kekasih Allah SWT Dan di antara keduanya yang paling afdal adalah Rasulullah SAW Karena beliau SAW pernah mengatakan Ana sayyidu waladi Adam Wala fakhr Ana sayyidu waladi Adam Yaumal qiyamah Wala fakhr Aku adalah sayyid pemukanya Anak-anak Adam Pada hari kiamat Bukan karena kesombongan Beliau mengucapkan ucapan ini Bukan karena pamer atau sombong Tapi menunjukkan kenyataan Bahasanya beliau adalah Sayyidnya, pemukanya Anak-anak Adam Menunjukkan bahasanya Di antara Kedua kekasih Allah tersebut Yang paling afdal Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adapun ayat yang berbunyi la nufarriqu baina ahadim minhum kami tidak membedakan di antara mereka yaitu para rasul maksud dari membedakan di sini adalah beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian yang lain ini yang dimaksud dengan membedakan la nufarriqu baina ahadim minhum kami tidak membedakan salah seorang di antara mereka amana rasul bima unjila ilahi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih kami tidak membedakan antara para rasul maksudnya adalah beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian seperti orang yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam tetapi kafir dengan Nabi Muhammad atau beriman dengan Nabi Musa kemudian kafir dengan Nabi Muhammad SAW maka orang-orang yang beriman tidak demikian orang-orang yang beriman mereka beriman dengan seluruh para rasul beriman kepada Nabi Adam Nabi Nuh AS beriman kepada Nabi Ibrahim beriman kepada Nabi Musa kepada Isa dan juga kepada Nabi Muhammad SAW la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak membedakan antara para rasul tersebut. Karena semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya mengajak umatnya untuk bertauhid. Di antara beriman kepada para rasul adalah meyakini bahwasanya para rasul alaihi wasallam agama mereka adalah satu. Agama para nabi dari awal sampai akhir adalah satu yaitu agama Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Al-Islam diambil dari kata istislam yang artinya adalah menyerahkan diri. Jadi agama Islam adalah agama yang isinya menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan hanya memberikan ibadah menyerahkan ibadah kepada Allah menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid dengan ibadah dan tidak menyerahkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah orang kafir yang masuk Islam Artinya orang kafir tersebut Menyerahkan dirinya kepada Allah Menyerahkan ibadahnya kepada Allah SWT Sebelum dia masuk Islam Mungkin dia menyembah Nabi Isa salam Menyembah Allah Dan juga menyembah Nabi Isa Sebelum dia masuk Islam Menyerahkan ibadahnya kepada Wisnu, kepada Brahma. Sebelum dia masuk Islam, menyerahkan ibadahnya kepada matahari atau kepada benda-benda atau menyerahkan ibadahnya kepada jin. Maka ketika dia sudah masuk Islam, berarti dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Meninggalkan itu semua, kemudian menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Inilah yang dinamakan dengan al-Islam. Semua para nabi agamanya demikian. Dari sejak Nabi Adam as sampai nabi yang terakhir. Allah SWT menceritakan tentang Nabi Ibrahim as. wa may yarghabu an Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin dan barang siapa dan tidak membenci millahnya Nabi Ibrahim kecuali orang yang menghinakan dirinya dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan dia termasuk orang-orang yang soleh di akhirat kelak idh qala lahu rabbuhu aslim ketika Rabbnya berkata kepadanya Aslim Berislamlah Allah SWT berkata Berfirman kepada Nabi Ibrahim AS Berislamlah Qala aslamtu li rabbil alamin Beliau mengatakan Aku Islam Untuk rabbil alamin Yaitu untuk Allah SWT Menunjukkan bahasanya agama beliau Adalah agama Islam Kemudian dalam ayat selanjutnya wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Apa isi wasiatnya? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, Sesungguhnya Allah swt telah memilihkan bagi kalian agama. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah swt telah memilihkan atau memilih bagi kalian agama. Apa agamanya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sebagai orang muslim illa wa antum muslimun menunjukkan bahasanya agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam Yakub dan juga anak-anaknya dan bahkan seluruh nabi agamanya satu yaitu agama Islam oleh karena itu Allah SWT berfirman Inna dina islam Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Adalah Islam agama seluruh para nabi adalah Islam. Kemudian Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di, di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Agama seluruh para nabi adalah satu, yaitu agama Islam. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih Al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid Para nabi itu ibarat seperti saudara sebapak lain ibu ikhwatun li'allat mereka seperti saudara-saudara satu bapak tapi lain ibu ummahatum syatta ibu-ibu mereka lain wa dinuhum wahid akan tetapi agama agama mereka satu yaitu agama Islam yang membedakan antara seorang nabi dengan nabi yang lain adalah tentang syariatnya mereka semuanya beragama Islam yaitu menyerahkan ibadahnya kepada Allah tetapi tentang syariat tentang bagaimana cara beribadahnya maka oleh Allah swt disesuaikan dengan keadaan zaman tersebut dengan kemampuan kaum tersebut Allah berikan masing-masing syariat yang sesuai dengan zaman dan juga keadaan mereka ini yang membedakan antara syariat sebuah umat dengan umat yang lain Allah SWT berfirman likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja kami telah jadikan bagi masing-masing dari kalian syir'ah dan juga minhaj syariat tata cara beribadah kami jadikan dari masing-masing umat cara sendiri-sendiri ini yang membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda Wajo'ilat liyal ardu masjidan wa tahura Ketika beliau berbicara tentang Di antara keistimewaan umat Islam Atau syariat Islam Telah dijadikan bagi diriku Tanah Itu bisa menjadi masjid Bisa menjadi tempat sholat Dan juga bisa menjadi alat untuk bersuci Kemudian beliau mengatakan fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Maka barang siapa ada di antara umatku berjalan di atas permukaan bumi kemudian tiba-tiba datang waktu salat maka adalah dia salat yaitu salat di atas tanah tersebut. Umat-umat sebelumnya tidak boleh mereka melakukan ibadah di atas tanah di alam terbuka. Artinya harus di dalam tempat ibadah. Harus di dalam tempat ibadah. Adapun syariat Islam maka di antara syariatnya diperbolehkan kita sholat di mana saja di atas tanah ini. Karena ini adalah termasuk keistimewaan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya Disyariatkan di dalam syariat kita At-tayammum Yaitu bersuci dengan menggunakan tanah Dan ini Tidak ada di dalam syariat-syariat sebelumnya Di antara Cara beriman dengan Para Rasul dan juga para Ambiya Adalah meyakini bahwa mereka memiliki Keistimewaan Keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Di antaranya yang pertama bahwasanya para nabi dan rasul tidak diwarisi. Seandainya mereka meninggal, maka harta yang mereka miliki adalah sodakoh dan tidak diwariskan kepada istrinya, kepada anaknya dan juga ahli waris yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu ma'syarul anbiya la nurath ma tarakna sadaqah atau kama qala Rasulullah SAW kami para nabi tidak diwarisi apa yang kami tinggalkan adalah sedekah oleh karena itu ketika Rasulullah SAW meninggal datang sebagian keluarga beliau seperti Fatimah radhiyallahu anha mendatangi khalifah saat itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan meminta kepada Abu Bakar bagian dari warisannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq menceritakan hadis ini kepada Fatimah radhiyallahu anha bahwasanya para nabi dan rasul apabila meninggal tidak diwarisi apa yang mereka tinggalkan adalah sedekah. Di antara keistimewaan para nabi dan rasul Apabila mereka meninggal Maka dikuburkan di tempat itu juga Dikuburkan di tempat dia meninggal Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Ma qabadallahu nabiyan Illa fil mawzi illadhi Yuhibbu ayyudfana fih Tidaklah meninggal Atau tidaklah Allah SWT mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang dia senang untuk dikuburkan di tempat tersebut. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW meninggal maka beliau dikuburkan di tempat beliau meninggal yaitu di rumah Aisyah radhiallahu anha. Di antara keutamaan dan keistimewaan para nabi dibandingkan manusia yang lain bahwasanya jasad mereka tidak akan dimakan tanah. Sebagaimana sabda beliau sallallahu Inna Allaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sungguhnya Allah swt telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Sungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi menunjukkan kepada kita bahwasanya para nabi dan rasul apabila mereka dikebumikan maka tanah dan juga bumi tidak memakan jasad mereka. Dan di sini menunjukkan bahwasanya pada asalnya yang akan tetap utuh jasadnya adalah para nabi dan juga rasul. Adapun selain nabi dan rasul seperti para syuhada, para salihin dan juga yang lain seperti orang-orang yang menghafal Quran maka pada asalnya mereka seperti manusia yang lain artinya akan dimakan oleh tanah seperti manusia yang lain karena tidak ada dalil bahwasanya para syuhada atau orang-orang yang soleh atau orang-orang yang hafal Quran mereka tidak dimakan tanah jadi pada asalnya ini adalah untuk para nabi dan rasul. Adapun selain para nabi dan rasul, maka jika Allah menghendaki untuk tetap jasadnya, maka akan tetap dan utuh jasad tersebut dengan kehendak Allah. Seperti yang terjadi di sebagian suhada Uhud ketika terjadi banjir pada tahun 49 Hijriah dan menyingkap sebagian jasad para syuhada. Ditemukan jasad tersebut dalam keadaan utuh dan kejadiannya pada tahun 49 Hijriah artinya 46 tahun setelah terjadinya perang. Terjadi dengan kehendak Allah Swt. Jadi asalnya utuhnya jasad adalah khusus para nabi dan rasul, adapun selain para nabi dan rasul seperti para syuhada, orang-orang yang soleh, orang-orang yang hafal Quran, maka pada asalnya sama seperti yang lain dengan yang lain kecuali apabila Allah Swt menghendaki jasad mereka utuh. Sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan, silahkan ditulis dengan kertas dan bagi yang belum memiliki kertas silahkan mengambil ke depan. Di antara keutamaan dan kelebihan para nabi dan juga rasul seperti yang Allah sebutkan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis bahwasanya al-anbiya ahyaun fi kuburihim yusallun bahwasanya para nabi mereka hidup di dalam kuburan mereka dalam keadaan sholat. Para anbiya dalam keadaan hidup di dalam kuburan mereka dan dalam keadaan sholat. Al-anbiya wa ahya'un fi kuburihim salun. Menunjukkan kepada kita bahwasanya para nabi dan juga para rasul mereka hidup di dalam kuburan-kuburan mereka dalam keadaan sholat dan yang dimaksud dengan hidup di sini bukan kehidupan yang sama dengan kehidupan kita sekarang bukan kehidupan dunia yang kita rasakan sekarang tapi kehidupan mereka itu adalah kehidupan barzakhiyah di alam barzakh yang lebih sempurna daripada kehidupan kita di dunia yang lebih sempurna daripada kehidupan kita di dunia dan ini tidak menunjukkan kepada kita bolehnya kita berdoa kepada para nabi dengan alasan mereka masih dalam keadaan hidup di dalam kuburan mereka yang pertama Karena kehidupan mereka Lain dengan kehidupan kita Kehidupan mereka adalah kehidupan barzakhiyah Berada di alam yang lain Sedangkan kita berada di alam dunia Kemudian yang kedua Tidak semua orang yang hidup kemudian dia pasti bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Kita di dunia ini ada sebagian orang hidup bersama kita tapi dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Seperti orang yang tuli hidup bersama kita tetapi dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan orang yang ada di Mekah sekarang hidup bersama kita tapi tidak mendengar apa yang kita ucapkan seorang janin yang ada di dalam perut ibunya kita katakan dia hidup tapi tidak mendengar apa yang kita ucapkan para nabi mereka hidup di dalam kuburan mereka tetapi tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Seandainya bisa mendengar, maka tidak semua yang bisa mendengar kemudian bisa mengabulkan permintaan kita. Kita di dunia ini orang di sekitar kita mendengar apa yang kita minta, tapi belum tentu dia bisa mengabulkan permintaan kita. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran Mencela orang-orang yang menyembah orang-orang yang saleh. Allah mengatakan In tada'uhum La yasma'u du'akum Menyembah orang-orang saleh yang sudah meninggal In tada'uhum La yasma'u du'akum Seandainya kalian meminta berdoa kepada mereka niscaya mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u seandainya mereka bisa mendengar pun mastajabu lakum. Niscaya mereka tidak akan bisa mengabulkan doa-doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna syirkikum. Dan pada hari kiamat mereka yaitu orang-orang soleh tersebut akan ingkar dan mengingkari kesyirikan kalian menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah termasuk syirik yang nanti orang-orang soleh tersebut akan mengingkari perbuatan orang-orang yang meminta dan berdoa kepada mereka wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir itu adalah diantara cara beriman kepada para rasul dan juga para nabi dan itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini Semoga yang sedikit ini bermanfaat Seandainya ada kebenaran Maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan Maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan Dan saya memohon ampun kepada Allah SWT Apakah benar Nabi Muhammad hanya melakukan umrah Sebanyak empat kali selama hidupnya Dan itu semua dilakukan di bulan Dhul Hijjah Ya beliau melakukan umrah selama hidupnya empat kali Yang pertama pada tahun 6 Atau ke-6 Hijriah Dan saat itu beliau Ketika sampai ke Mekah Dilarang untuk masuk Mekah Akhirnya beliau bertahalul Di luar tanah haram Yaitu di Hudaybiyah Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah Kemudian yang kedua adalah Setahun kemudian yaitu pada tahun yang ketujuh yang dinamakan dengan Umratul Qadha. Kemudian yang kedua adalah umrah yang beliau lakukan dari Ju'ranah pada tahun ke-8. Kemudian yang terakhir adalah umrah yang beliau lakukan saat beliau berhaji. Karena beliau ketika berhaji pada tahun ke-10 niatnya adalah niat kiran yaitu melakukan haji dan umrah dengan satu amalan. Jadi beliau SAW telah melakukan umrah selama hidupnya selama empat kali. Apakah beliau melakukan itu semuanya di bulan Dhul Hijjah? Saya enggak ingat Tapi yang jelas beliau melakukan Umrah tersebut empat kali Selama hidupnya Apakah umrah di bulan Dhul Lebih utama daripada umrah pada bulan Ramadan? Umrah ini berbeda dengan haji Jadi umrah tidak ada waktu khusus Adapun haji maka memiliki bulan-bulan tertentu Yaitu bulan syawal Dhul Qa'dah Dengan 10 hari yang pertama Dari bulan Dhul Hijjah Adapun umrah Maka bisa dilakukan kapan saja Baik bulan Ramadan Syawal, Dhul Qa'dah maupun Dhul Hijjah ataupun bulan-bulan yang lain. Adapun yang lebih utama umrah di bulan Ramadan atau di bulan Dzulhijjah Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya umrah di bulan Ramadan ini seperti haji bersama Rasulullah SAW. Umrah di bulan Ramadan ini lebih uh, uh, pahalanya seperti melakukan haji bersama Rasulullah SAW dan melakukan umrah di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah juga memiliki keutamaan. Di dalam hadis yang sebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang umum bahasanya tidak ada amal soleh yang lebih utama daripada amal soleh yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan amal soleh di sini umum, entah itu umrah ataupun amal soleh yang yang lain. Manakah yang lebih utama di antara keduanya? Allahu alam. Apakah Dzulqarnain seorang nabi dan juga Luqman tetapi mengapa nama mereka diabadikan di dalam Al-Qur'an? Para ulama berbeda pendapat ya tentang keduanya. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya Dzulqarnain adalah seorang nabi dan Luqman adalah seorang nabi dan ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya mereka adalah orang soleh biasa, artinya bukan sebagai seorang nabi. Apa hukumnya memelihara jenggot? Rasulullah SAW telah memerintahkan laki-laki dari umat Islam ini untuk membiarkan jenggotnya. Dalam hadis yang banyak, terkadang beliau mengatakan aful liha Terkadang beliau mengatakan ahful liha Terkadang beliau mengatakan wafirul liha Dan semuanya maknanya hampir sama Yaitu biarkanlah jenggot Dan di antara hikmahnya Disebutkan di dalam hadis Adalah menyelisih orang-orang majusi Dan juga menyelisih orang-orang musyrikin di mana agama mereka atau kebiasaan mereka adalah mencukur jenggot mereka dan juga membiarkan kumis mereka. Apa hukumnya melintas di depan orang yang sedang sholat? Tidak diperbolehkan seseorang melewati orang yang sedang sholat Artinya berjalan melewati di depannya Dan yang dimaksud dengan melewati di sini Adalah melewati daerah Antara tempat berdirinya orang yang sholat tersebut sampai tempat dia bersujud. Ini adalah daerah yang tidak boleh kita lewati. Adapun setelah tempat dia meletakkan kepalanya untuk bersujud, maka diperbolehkan kita melewatinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Lau ya'lamul marru baina yadal musalli madza alaih la ayyaqifa arba'ina khairul lahu min min ayyamurra baina Seandainya orang yang melewati orang yang sedang sholat Atau di depan orang yang sedang sholat Mengetahui dosa apa yang akan dia tanggung Nisaya dia berdiri atau menunggu 40 itu lebih baik Baginya daripada dia melewati orang yang sedang sholat Seorang rawi mengatakan Saya tidak mengetahui Apakah beliau mengatakan 40 hari Atau 40 bulan Atau 40 tahun Menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya melewati Orang yang sedang sholat Adalah sebuah larangan di dalam agama kita Dia sedang bermunajat kepada Allah SWT Sedang beribadah kepada Allah SWT Kemudian kita melewati di depannya Seandainya ada seseorang sedang berbicara bertemu dengan seorang presiden atau salah seorang pemimpin di dunia ini sedang berbicara, sedang khusyuk maka siapa di antara kita yang berani untuk melewati di depan orang tersebut apabila ini di dunia bagaimana dengan kita melakukannya kepada orang yang sedang bermunajat dan juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada asalnya tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Seperti kalau dalam keadaan terpaksa seperti orang yang tergesa-gesa ingin ke belakang atau misalnya takut ketinggalan jamaahnya maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat yang memaksa dia untuk melewati orang yang sedang sholat maka yang demikian diperbolehkan dalam haji tamato ada dam hadiyu kapan pelaksanaannya dam tamato ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah ini adalah waktu disembelihnya dam tamato dan ini adalah pendapat mayoritas ulama' Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya seseorang tidak boleh menyembelih dan tamattu sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Dan ada sebagian ulama yang lain seperti Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bolehnya menyembelih sebelum tanggal 10. Dan yang lebih hati-hati bagi kita semua adalah tidak menyembelih sebelum tanggal 10 karena dahulu Rasulullah SAW para khulafa rasyidin, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak menyembelih sebelum tanggal 10. Bagaimana hukumnya orang yang berdoa di kuburan? Kalau yang dimaksud dengan berdoa di sini adalah berdoa untuk orang yang dikuburkan, maka ini yang disunahkan. Mendoakan untuk mereka dengan ampunan, diberikan cahaya di dalam kuburannya, diberikan keselamatan di dunia jangan di akhirat. Maka inilah yang disunahkan ketika kita berziarah kubur, yaitu mendoakan dengan kebaikan bagi orang yang dikuburkan. Adapun kalau yang dimaksud adalah berdoa untuk kebaikan diri sendiri dan meyakini bahwasanya berdoa di kuburan lain dengan di tempat yang lain dan bahwasanya berdoa di sana lebih mustajab maka ini perlu dalil. Kita tidak boleh mengatakan berdoa di sini mustajab, waktu ini adalah mustajab untuk berdoa kecuali ada keterangan dari Allah dan juga Rasulnya. Dan tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan bahwasanya berdoa di kuburan ini lebih mustajab daripada berdoa di tempat yang lain. Nabi Isa alaihissalam masih hidup di mana keberadaan beliau di langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an Inni mutawaffika wa rafi'uka ilai Sungguhnya aku akan mematikanmu dan sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam beliau masih hidup dan sekarang berada di, di langit dan dikabarkan di dalam hadis bahwasanya beliau akan turun. Dan keturunnya beliau adalah termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Turunnya beliau alaihissalam adalah termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat dan beliau akan turun ke dunia dan akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW akan mengikuti mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ada Imam Mahdi Apakah benar Imam Mahdi adalah Nabi Isa AS Imam Mahdi yang datang di akhir zaman Bukan Nabi Isa AS Jadi di sana ada Imam Mahdi Ada Mahdi Dan di sana ada Nabi Isa Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi Isa AS bermakmum di belakang Imam Mahdi menunjukkan bahwasanya Mahdi lain dengan Nabi Isa alaihissalam dan di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Imam Mahdi yang datang di akhir zaman adalah termasuk keturunan Rasulullah SAW termasuk keturunan Rasulullah SAW nama beliau sama dengan nama Rasulullah yaitu Muhammad dan bapaknya sama dengan namanya sama dengan nama bapak Rasulullah SAW. Jadi Mahdi yang akan datang adalah Muhammad bin Abdullah. Sedangkan Nabi Isa namanya adalah Isa. Dan Nabi Isa alaihissalam hidup sebelum datangnya Rasulullah SAW. Tentunya Nabi Isa bukan keturunan dari Nabi Muhammad. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Mahdi yang akan datang pada, pada menjelang hari kiamat bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana syarat untuk di, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Apakah harus melaksanakan semua sunnah-sunnah beliau? Menjadi umat Islam tentunya dengan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah syarat untuk menjadi umat di antara umat-umat Rasulullah SAW. Dan sunnah beliau SAW ada di antaranya yang merupakan kewajiban. Dan maksud dari sunnah Rasulullah SAW di sini adalah ajaran beliau. Sunnah Rasulullah artinya adalah ajaran Rasulullah SAW. Ada di antaranya yang wajib hukumnya dan ada di antaranya yang sunnah. Dan yang wajib harus dikerjakan kalau dikerjakan maka akan berdosa dan kalau kalau dikerjakan maka dia mendapatkan pahala dan kalau ditinggalkan maka dia akan berdosa. Dan di antara perkara yang wajib tersebut ada di antaranya yang apabila ditinggalkan hanya mengurangi imannya dan ada di antaranya yang apabila ditinggalkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam yang mengurangi iman seperti misalnya durhaka kepada orang tua ini adalah dosa dan berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban. Apabila seorang durhaka kepada kedua orang tua maka dia berdosa akan tetapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Melakukan sholat lima waktu adalah kewajiban. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat lima waktu karena malas dan dia mengetahui bahwasanya solat lima waktu tersebut adalah wajib, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada di, ada di antara mereka yang mengatakan kafir dan ada di antara mereka yang mengatakan tidak kafir. Dan yang mengkafirkan mereka berdalil dengan beberapa dalil di antaranya adalah sabda Nabi Sallam. alaihi wasallam, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah." faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka yaitu orang-orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat tersebut, maka sungguh dia telah kafir. Hadis sini sahih dan dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena dia malas dan dia tahu tentang kewajiban salat tersebut, maka dia bisa keluar dari Islam. Apa ada tuntunannya bersujud agak lama setelah berdoa Biasanya habis sholat Kalau iya apa bacaannya Berdoa Ini disunahkan untuk diperbanyak Ketika kita sedang bersujud ketika sholat Ketika sujud di dalam sholat Maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi Wahuwa sajid Fa'akthiru doa keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Oleh karena itu hendaklah kalian memperbanyak doa. Oleh karena itu Rasulullah SAW dahulu di antara doa beliau ketika sujud yang beliau berbanyak adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku atau hatiku di atas agamamu. Doa ini pernah bahkan sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau sujud dengan menggunakan lisan beliau dan bukan diucapkan dengan hatinya. Adapun sujud setelah sholat maka yang demikian tidak disyariatkan. Yaitu meyakini setelah setelah sholat kemudian membiasakan setelah itu sujud dan berdoa di dalamnya maka yang dimaksud di dalam hadis tadi bukan demikian Jadi yang dimaksud adalah sujud Di dalam sholat Kita memperbanyak doa Ketika sujud di dalam sholat tersebut Berapa harikah seseorang boleh mengkosor sholat Bagi musafir Selama dia dalam keadaan musafir Dalam keadaan sebagai orang yang sedang safar Bepergian Maka saat itu dia boleh terus-menerus mengerjakan mengkosor. Abdullah bin Umar radhiallahu anhu ketika beliau pernah berjihad di sebuah daerah yang jauh, beliau mengkosor solat selama enam bulan. Mengkosor solat selama enam bulan, karena saat itu beliau tidak mengetahui kapan bisa atau kapan meninggalkan daerah tersebut. Sehingga beliau selama enam bulan tersebut mengkosor sholatnya. Demikian pula Rasulullah SAW ketika beliau berada di Tabuk Perang Tabuk Maka beliau mengkasar sholat 19 atau 20 hari Jadi di sana tidak ada Waktu atau batas waktu tertentu Untuk mengkasar sholat Selama dia dalam keadaan masih sebagai seorang musafir Maka diperbolehkan dia untuk mengkasar sholatnya Apakah wukuf di Arafah harus selalu suci dari hadas? Tidak tidak disyaratkan ketika wukuf di Arafah dalam keadaan bersuci. Oleh karena itu orang yang haid dia boleh ikut wukuf di Arafah. Dan yang dilarang adalah tawaf. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiallahu anha, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tadhuri." Lakukanlah wahai Aisyah apa yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain kecuali tawaf janganlah engkau lakukan sampai engkau bersuci disuruh melakukan semua yang dilakukan oleh ibadah e, jamaah haji yang lain termasuk diantaranya wukuf di Arafah bermalam di Musdalifah maka ini tidak disyaratkan di dalamnya dalam keadaan suci dari hadas bolehkah mengaminkan doa sambil mengangkat tangan seperti sholat Jumat. Pada asalnya boleh. Apabila ada seorang yang berdoa, kemudian kita mengaminkan, karena pernah ada contoh dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Namun ketika sholat Jumat, ketika khatib sedang berdoa, maka sebagian ulama mengatakan silahkan kita mengaminkan, tetapi tidak mengangkat tangan. Jadi kita mengaminkan dengan suara yang lirih tetapi tidak mengangkat tangan kita. Jam berapakah larangan waktu sholat mutlak? Sholat ini dilarang ketika setelah sholat subuh sampai terbit matahari dan juga setelah asar sampai tenggelam matahari. Maka dilarang di dalam kedua e, waktu tersebut untuk melakukan sholat mutlak. Bagaimana hukumnya melakukan sholat taubat Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Menyebutkan bahwasanya apabila seseorang berdosa Maka disunahkan dia segera berwudu dan melakukan sholat Dan ini yang dimaksud dengan sholat taubat Berwudu dan segera melakukan sholat Maka itu adalah sebab diampuninya dosanya Dan ini yang dimaksud dengan sholat taubat Apakah ada anjuran untuk melakukannya setiap hari Atau setiap berada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Jadi sholat tobat Itu dilakukan apabila kita melakukan dosa Setelah melakukan dosa Maka seseorang Diperintahkan dan dianjurkan Untuk segera Berwudu Dan melakukan sholat dua rakaat Dan bukanlah yang dimaksud Adalah dosa-dosa yang sudah Lama berlalu sudah terjadi misalnya 10 tahun yang lalu kemudian kita melakukan sholat tobat yang sekarang maka bukan ini yang dimaksud tapi yang dimaksud seseorang melakukan dosa kemudian segera dia berwudu kemudian sholat maka ini yang dimaksud dengan sholat taubat itulah yang bisa kita sampaikan wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh